الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبعد ايها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله Wahai kaum muslimin Hamba-hamba Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmatiku dan merahmati kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Al-Syeikh Ali ibn Hussein ibn Abdullah al sharafi Abu Ammar Hafizahullah Ta'ala yang berasal dari daerah Syaraf Kota Bayadha Yaman yang kami hormati Al-Ustadz Usamah, Faisal Mahri, LC Hafidhahullah Ta'ala, pengasuh ma'had atau pondok pesantren As-Sunnah Junrejo Batu Jawa Timur keduanya adalah pemateri dan penerjemah pada daurah tahunan Ambon atau kajian Islam ilmiah Kota Ambon tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2019 Masehi untuk hari Senin ini. Kemudian yang kami hormati Al-Ustadz Abdul Mu'ti Sutarman LC Hafizahullah Ta'ala Pengasuh Ma'had Atau Pondok Pesantren Anwarus Sunnah Petanahan Kebumen Jawa Tengah Dan beliau selaku pemateri Untuk hari Selasa dan hari Rabu Adapun tema Dauroh tahunan Ambon pada pagi hari ini adalah berpegang teguh pada agama. Kemudian yang kami hormati seluruh peserta daurah tahunan, seluruh peserta daurah tahunan Ambon tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2019 Masehi yang berasal di antaranya dari Provinsi Maluku, Kota Ambon dan sekitarnya, Gemba Pulau Seram, Hanunu Pulau Seram, Kota Namlea, Pulau Buru, Namrole, Ternate, Sanana, Saumlaki, Larat, Tual, Kota Sorong, Agats, Kabupaten Asmat, Bau-Bau, dan Gorontalo. Maka saya atas nama seluruh panitia Dauroh Tahunan Ambon mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhal muslimuna ibadallah Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rohimani wa rahimakumullah. Realita di tengah-tengah umat Islam masih centang perenang. Mereka lebih mementingkan, mereka lebih mementingkan ego pribadi dan mengesampingkan luhurnya nilai-nilai agama. Sesungguhnya berpegang teguh pada agama merupakan solusi terbaik untuk menapaki kehidupan ini. Seharusnya umat Islam lebih berkomitmen untuk menghidupkan kembali ajaran agama Islam yang dewasa ini sudah banyak ditinggalkan. Umat Islam harus punya pegangan agama karena agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan daurah tahunan Ambon tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2019 Masehi sebagai wasilah untuk meraih kewibawaan dalam kehidupan dunia yang berlandaskan nilai-nilai agama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.